hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang didustakan atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukum hadis maudhu tidak dapat diterima dan tidak boleh disampaikan kecuali disertai penjelasan bahwa hadis tersebut adalah hadis maudhu atau hadis palsu. Hal ini dilakukan dalam rangka memperingatkan manusia akan kepalsuan hadis tersebut. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam man haddasa anni hadisin yara annahu kadibun fahuwa ahadul kadibin Barang siapa menyampaikan hadis dariku yang dia ketahui bahwa hadis itu dusta, maka dia termasuk orang-orang yang berbuat dusta. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. <clears throat> Mengetahui kepalsuan suatu hadis Kepalsuan hadis dapat diketahui dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan dari sang pemalsu hadis. Yang kedua, bertentangan dengan akal. Misalnya mengumpulkan dua hal yang saling bertolak belakang. Menetapkan keberadaan sesuatu yang mustahil terjadi, menafikan keberadaan sesuatu yang mesti ada, atau berbagai hal sejenis. Yang ketiga, bertentangan dengan perkara-perkara agama yang fundamental dan telah diketahui bersama. Misalnya, kandungan hadis tersebut menggugurkan salah satu rukun Islam, menghalalkan riba dan sejenisnya, menentukan hari kiamat, membolehkan pengutusan Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dan sebagainya.